Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Man yahdillahu falamudillalah Wa mayudlil falahadiyalah Asyadu an ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Ikhwanu Fidin, Rahimakumullah, Ibu-ibu, Bapak, Saudara-saudara, Jamaah Salat Maghrib dan Isya, Masjid Al-Jihad, Rahimakumullah. E, sebelum kita sampai kepada apa yang akan kita perbincangkan, dialog atau bertanya jawab, ada satu pemberitahuan yang sangat penting yang ingin kami sampaikan Sebuah pemberitahuan yang sangat penting untuk sama-sama harus kita ketahui Dari pengurus Masjid Al-Jihad e, Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya salah satu sarana dakwah Masjid Al-Jihad adalah adanya radio Masjid Al-Jihad Dan kadar Allah Allah takdirkan Allah takdirkan. Insya Allah pada Januari yang akan datang 98,8 FM tidak bisa digunakan, tidak bisa difungsikan lagi. Kenapa? Karena kita harus mentaati ketetapan hukum bahwasanya 98,8 FM yang biasa kita mengudara, yang biasa kita eh, mengadakan kajian-kajian agama live ataupun ulangan dari ceramah-ceramah agama, mau tidak mau kita harus e, mentaati perkara hukum dalam artian tidak bisa lagi siaran di kota Banjarmasin karena asalnya memang di sana di Marabahan di sana, di Marabahan di di mana? Di Barito Kuala. Sehingga melazimkan, mengharuskan kita untuk mencari frekuensi baru, mencari e, frekuensi baru pada Radio untuk apa? Untuk menunjang dakwah kita tentunya. Dan tentunya kita tahu dua tiga hari saja radio kita ini tidak berfungsi itu sangat banyak SMS SMS atau telepon telepon ke masjid al jihad khususnya untuk mempertanyakan kenapa berhenti kenapa berhenti sehingga pengurus masjid mengadakan rapat beberapa kali kami rapat dan menghasilkan satu keputusan kita harus membeli frekuensi baru untuk dakwah ini untuk dakwah ini karena berapa banyak dengan dakwah melalui radio, berapa banyak dengan dakwah melalui radio, orang-orang sadar, orang-orang mengerti bagaimana dia sholat, bagaimana dia berpuasa, bagaimana dia mengerjakan ini dan itu, bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkara yang sangat urgent ini, perkara yang sangat penting inilah melazimkan mengharuskan kita untuk membeli frekuensi yang baru dan insya Allah kita akan mencari dan sudah mulai ada titik temu untuk mendapatkannya sehingga mulai pada kesempatan malam hari ini sampai pada kapanpun kita membuka kepada seluruh kaum muslimin yang ingin, yang mau, yang dilapangkan, yang disadarkan, yang mengerti tentang pentingnya dakwah yang tahu ada akhirat setelah dunia, ada pahala, ada kebangkitan, ada perimbangan Allah Subhanahu wa taala yang mengerti bahwasanya semua harta yang kita miliki akan kita pertanggungjawabkan. Dan tentunya kita tahu bagaimana keutamaan sedekah, keutamaan infak. Bahkan orang yang akan meninggal dunia pun ketika pada masa-masa sakaratul maut mereka ingin diakhirkan kematian dan satu ibadah yang mereka inginkan adalah mereka ingin bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Sebutkan dalam surah Al-Munafiqun. Kalaulah seandainya saya diberikan waktu untuk kembali hidup di dunia, maka amalan ibadah yang pertama yang saya incar, yang saya yang saya harapkan, saya ingin bersedekah katanya. Kenapa orang tadi ingin bersedekah? Kenapa orang-orang yang sudah diwafatkan, orang-orang yang sudah meninggal dunia, atau orang-orang yang pada masa-masa sakaratul maut, mereka mengharapkan, menginginkan untuk bersedekah karena terlalu besar, terlalu banyak pahala-pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang bersedekah. Lihatlah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berada pada padang mahsyar, ketika matahari didekatkan oleh Allah dengan jarak yang sangat-sangat dekat, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ada kelompok yang dilindungi oleh Allah di dalam arsy Allah, di bawah arsy Allah, di bawah naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu imamun adilun nasyaba nasya fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu ma'alakun bil masajid rajulani tahabba fillah istama'a li wa tafarraqa ali wa rajulun da'athu imra'atu dhatu jamali wa mansab faqala inni akhafu Allah wa rajulun dzakara Allah khalian fa fadat aina di antara kelompok yang dilindungi oleh Allah yang tidak ada perlindungan nanti di hari kiamat kecuali perlindungan yang diberikan oleh Allah di saat matahari didekatkan dengan sangat-sangat dekat, ketika kita berhajat untuk mendapatkan pahala, ketika kita berhajat untuk ditolong oleh Allah, diberikan syafaat, maka salah satu modal utama orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berinfak. Dan disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah menerima sedekah seorang hamba dan Allah akan ambil dengan tangan kanannya yang mulia fayurabbiha. Kemudian Allah akan jadikan sedekah yang diberikan di jalan Allah tadi dengan jumlah pahala yang sangat-sangat banyak tidak terbatas. Dan yakinlah ketika harta yang kita keluarkan di jalan Allah tidak akan pernah berkurang sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mana qasa sadaqatul min malin wa ma 'abdan bi 'abdin illa 'izza wa ma tawadda illa rafa'ah harta kalian tidak akan pernah berkurang kata Allah ketika kalian infakkan ketika kalian sedekahkan ketika kalian belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala Bayangkan ketika kita infak, ketika kita sedekah untuk kepentingan dakwah, khususnya pada radio Al-Jihad misalnya, maka apa yang kita berikan dengan dakwah yang terus mengalir, dakwah yang terus ada, yang sekian puluh jam, yang sekian jam mengudara setiap hari, yang mungkin kalau kita perhitungkan, di dalam satu hari, itu bisa 10 sampai 12 kali ceramah agama, itu disampaikan. Orang yang mendengar kajian tadi, kemudian dia sadar, dia mengerti bagaimana dia beribadah, bagaimana dia beramal soleh, kemudian dia mengerjakan perbuatan tadi, maka orang yang bersedekah tadi dia mendapatkan pahala. Dan terus, pahala ini akan mengalir terus sampai pada hari kiamat. Dan sekali lagi terlalu banyak keutamaan-keutamaan seorang yang bersedekah, seorang yang berinfak. Sehingga akhirnya pengurus Masjid Al-Jihad Eh, memutuskan karena ini perkara yang sangat segera yang harus kita selesaikan, maka mohon maaf, saya meminta izin kepada Bapak, Ibu, Saudara atau kaum muslimin semua, mau tidak mau kita ambil dulu infak kas besar Masjid Al Jihad untuk menuntaskannya dulu, untuk menyelesaikannya dulu. Dan perlu diketahui bahwasanya harga frekuensi yang akan dibeli adalah lumayan mahal. Lebih dari satu miliar. Harga frekuensi seperti itu. Dan ini standar di Banjarmasin. Kalau di Jakarta 10 sampai 13 miliar. Di daerah Jogja berapa? Kurang lebih kurang lebih 5 miliar. Karena ini uang bukan sedikit, bukan uang yang sedikit dan harus segera kita selesaikan, harus kita segera selesaikan, maka mohon maaf pengurus masjid meminta izin kepada seluruh kaum muslimin kita ambil dulu kas besar Masjid Al Jihad untuk menyelesaikan perkara ini dan kami sambil menunggu terus sedekah infak yang dikeluarkan dan ingatlah apapun yang kita keluarkan berapapun itu jumlahnya itu pasti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala Utsman ibnu Affan ketika beliau ditanya tentang harta yang beliau miliki maka beliau menyatakan sebenarnya harta yang kita miliki adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Uang-uang yang ada di berangkas kita, uang-uang yang ada di rekening-rekening bank kita, itu bukan uang kita hakikatnya, belum. Sampai kapan itu menjadi uang kita? Sampai kita belanjakan di jalan Allah karena inilah yang bermanfaat. Inilah yang bermanfaat. Dan sekali lagi kami membuka untuk seluruh kaum muslimin Siapapun yang berkenan, yang mau, yang tersadarkan, yang mengerti ada akhirat setelah dunia, ada kematian setelah kehidupan, ada pengadilan Allah, ada ganjaran yang sangat besar, ada sorga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengerti sederhananya hidup ini sebagaimana yang dinyatakan Rasul. Hidup yang kalian kejar itu hanya berputar tiga hal. Yang pertama kata Rasulullah, engkau punya kesehatan. Sepertiga yang kedua, engkau punya makanan di hari itu. Sepertiga yang ketiga, engkau mempunyai rasa tenang. Itulah dunia kata Rasulullah. Siapapun yang menguasai tiga perkara ini, fatatanafar dunia kullaha, maka sungguh dia telah menguasai dunia seutuhnya ada makan kita di hari ini, kita punya kesehatan, kita dilapangkan hati kita, itulah dunia. Itulah dunia kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dan e, kami membuka di rekening BRI Syariah, BRI Syariah atas nama Masjid Al Jihad, nomor rekeningnya 10218771111 BRI Syariah Masjid Al Jihad 1021 877 dan tolong nanti pengurus masjid menampilkan di layar setelah sholat isya nomor rekening yang dikhususkan untuk kepentingan dakwah untuk radio kita yang kita cintai dan mudah-mudahan apapun yang diberikan menjadikan keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita khususnya pada kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kita beri kesempatan ke jamaah Laki-laki dua orang dulu Silahkan Silakan. Dua orang laki-laki dan ibu-ibu nanti satu orang Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam eh, Yang ingin saya tanyakan bagaimana hukumnya tindik dan tato uh, hukumnya tidik dan tato bagi seorang muslim. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, adakah? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Yang mau saya mau tanyakan eh, Bagaimana status seorang wanita yang meminta dicerai dan kerugian-kerugian apa saja yang dia alami selama perceraian itu di mana perceraian itu dari pihak laki-laki tidak ada hal yang harus yang kuat untuk bercerai dan kemudian kerugian-kerugian itu sampai kapan Ustaz? Apakah sampai wanita itu menikah lagi atau dibawanya sampai akhir hayat ya kerugian itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu-ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan tertulis di sini Ustaz. Yang pertama tentang penggunaan sajadah ketika kita sholat. Jika di lantai tempat kita sholat sudah beralaskan tikar atau karpet, apakah perlu penggunaan sajadah? Dan yang kedua, ketika kita sujud terhalang peci, mukena atau jilbab, dengan tempat sujud apakah hal ini diperbolehkan demikian ada dua pertanyaan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya silakan, Ustaz eh, baiklah yang pertama tentang hukum seorang yang mentato atau menindik bagaimana hukumnya jelas ini perkara yang sangat dilarang di dalam agama kita tato itu mendapatkan laknat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam la'anallahu wasyimatu wal mustawshimah Allah laknat orang-orang yang mentato dan juga orang-orang yang minta ditato. Kedua-duanya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika perkaranya dia mendapatkan laknat, maka dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tindik tentunya jelas bagi seorang laki-laki ini perkara yang diharamkan karena ini menyerupai kaum wanita yang secara khusus itu hak uh, milik seorang wanita dikhususkan ini untuk kaum perempuan kemudian dia ikuti dan kelompok ini pun mendapatkan laknat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya bahwasanya Allah melaknat orang-orang yang mustasybihatu eh, berrijar, perempuan-perempuan yang mengikuti seperti gayanya laki-laki dan sebaliknya laki-laki yang mengikuti gayanya seorang perempuan. Kelompok-kelompok ini juga mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia salat, ketika dia salat mungkin dengan tato yang ada pada diri dia, kalau tato adalah tato yang menghalangi masuknya air karena mungkin ada beragam atau bermacam-macam tato, ada yang mungkin terhalangnya air ketika dia bertaharoh, ketika dia bersuci. Ada yang tato tadi tidak menghalangi air masuk ke dalam tubuh orang tadi. Namun semua tato itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka kalau orang itu salat dengan menggunakan tato yang tato tadi menjadikan penghalang masuknya air untuk dia bersuci, masuknya air untuk dia berwudu atau untuk dia mandi janabah atau mandi besar misalnya, maka apakah salat dia diterima dengan hal-hal yang seperti itu? Di sini para ulama menyatakan kalau dia sudah berusaha dengan usaha maksimal, dia bertobat, dia minta ampun, kemudian dia berusaha untuk menghilangkannya dan Ketika dia menghilangkannya dan sangat sulit, artinya lebih besar kemudorotannya. Dia sudah berusaha dengan usaha maksimal, maka dia diperhitungkan dengan usaha tadi. Artinya dia akan dinilai dengan usaha yang dia lakukan. Tapi kalau dia sama sekali tidak punya usaha untuk menghilangkan apa yang ada pada diri dia, maka mohon maaf dikhawatirkan, dikhawatirkan ini perkara yang menghalangi gugurnya nilai pahala dia meskipun kewajiban sholat dia gugur. Tapi apakah dia mendapatkan pahala? Wallahualam Karena ada amalan, ada ibadah yang secara hukum gugur e, kewajibannya, namun dia tidak mendapatkan pahala. Seperti orang yang datang kepada orang yang mengaku tahu tentang hal-hal yang gaib, orang yang datang kepada orang yang mengaku tahu tentang perkara-perkara yang gaib, dia bertanya kepada dukun misalnya. Mohon maaf, dia tidak bertanya, dia hanya mendatangi. Seorang yang datang saja kepada orang yang dianggap tahu tentang hal yang gaib ini akan menggugurkan pahala sholat dia 40 hari sebagaimana hadis Rasul man atakahinan Barang siapa yang mendatangi seorang dukun, dia hanya sekedar datang. Dan tukbal salatu arba'ina yauma, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Kalau perkaranya dia bertanya kepada orang tadi dan dia benarkan apa yang diucapkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tegas menyatakan kata Rasulullah, "Faqad kafaru bima unzila ala Muhammad." Orang itu telah kufur kata Rasulullah. Jadi kalau dia hanya datang maka tidak diterima salatnya 40 hari. Ada orang yang mungkin dat, uh, bertanya kepada seseorang, apakah Anda tahu orang yang mengatau tentang hal-hal yang gaib? Yang bisa membaca ini dan itu, bisa meramal ini dan itu. Kebetulan dia tuh rumah orang tadi, dia antarkan orang tadi yang mengantarkan tadi kata Rasulullah, latuk bersolat tuh arba'ina yauma, tidak diterima salat yang 40 hari. Jadi ada amalan-amalan yang secara hukum memang gugur kewajibannya namun dia tidak mendapatkan pahala. Sama kata para ulama, seorang yang menda, mem, mentato dirinya ketika dia enggan, tidak mau bertobat, meskipun dia mungkin sholat, sholat dia secara hukum gugur kewajibannya, namun apakah dia diterima atau tidak berhubung air wudhu tadi mengha, tato tadi menghalangi air wudhu yang masuk kepada tubuh dia, maka sulit untuk dikatakan sholat dia mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala wallahu alam. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, seorang perempuan yang meminta untuk berpisah, apa konsekuensi hukumnya? Ketika tidak ada alasan yang syar'i, alasan yang baik dalam artian rumah tangganya biasa, standar dalam artian tidak ada hal-hal yang lain, tidak ada perkara-perkara yang menjadikan dia punya alasan secara syar'i, suaminya adalah seorang yang baik, ke masjid, beribadah, tahu-tahu dia minta khulu, dia minta berpisah. Maka konsekuensi hukum kepada perempuan ini adalah ayyuma imra'atin. Siapapun dari seorang perempuan talabat alaihin talak, dia minta untuk berpisah dari suaminya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang itu akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan laknat. Dan laknat ini akan terus ada pada diri orang tadi. Dan ini sangat besar konsekuensi yang harus dia terima ketika dia minta untuk berpisah tanpa ada alasan-alasan yang syar'i. Maka konsekuensinya dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah laknat ini akan tercabut akan tidak tidak dia dapatkan lagi ketika dia bertaubat tidak cukup dia hanya bertaubat kepada Allah. Apakah ada keridhaan dari suaminya, dari mantan suaminya untuk memaafkan apa yang dilakukan oleh perempuan tadi? Kalau ternyata dimaafkan, maka boleh jadi laknat tadi akan tercabut dari diri orang tadi. Jadi jelaskan konsekuensinya adalah dia mendapatkan laknat sebagaimana hadis Rasul Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun kalau perkara yang perkara yang syar'i dalam artian secara hukum dia boleh untuk meminta suaminya mungkin sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sangat yang sangat fatal, yang sangat keras di dalam agama, maka dia boleh untuk mengajukan perkara-perkara tadi dan hulu atau gugat cerai dari seorang istri tidak akan pernah jatuh hukumnya kecuali istri tadi dia mengembalikan mahar-mahar yang telah diberikan oleh suaminya barulah gugur hukum khulu di dalam Islam kemudian pertanyaan yang selanjutnya e, sejadah yang digunakan apakah perlu untuk menggunakan sejadah ketika mungkin dengan tikar dan yang lainnya ya ini kembali kepada keperluan kita masing-masing. Kalau orang itu memang memerlukan untuk dengan sejadah, maka dia pakai. Tapi kalau seandainya dia tidak memerlukan, maka tidak masalah dia meninggalkan sejadah. Jadi selama tempatnya adalah tempat yang bersih, suci untuk dia melaksanakan sholat untuk dia sujud. Dan tentunya hal yang terus diingatkan oleh para ulama ketika kita memilah, ketika kita memilih sejadah yang kita gunakan untuk kita sholat adalah hendaknya sejadah yang tidak menarik perhatian. Ya sejadah-sejadah standar aja. Jangan sejadah nang pina ya berjarum-jarum arah kiblat, bebaya jarumnya berbelok ke kanan, disepak-sepak misalnya sejadahnya. Nah ini hal-hal yang artinya mengganggu konsentrasi dia ya sejadah-sejadah yang standar ketika dia berhajat untuk menggunakan sejadah tadi. Jadi ini kembali kepada hajatnya, kembali kepada apakah dia perlu atau tidak. Kalau dia merasa perlu maka silahkan. Tapi ketika dia tidak merasa perlu dengan kondisi yang sudah bersih, maka perkaranya adalah kembali kepada orang yang melaksanakan salat tadi dan di saat kita harus juga menggunakan sejadah sekali lagi gunakanlah sejadah yang tidak menarik perhatian kita, tidak menarik perhatian orang-orang yang juga di samping kita untuk melaksanakan sholat. Eh, adapun berkaitan dengan sujud yang terhalang kopiah atau terhalang mukena bagi seorang perempuan di dahinya misalnya, apakah menjadikan sujud dia tidak sah? Tidak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Umir tuan asjuda ala sabati azam. Aku diperintahkan untuk sujud pada tujuh anggota badan kata Rasulullah. Fa'alal jubha, di dahi kata Rasulullah. Falyadain, kedua telapak tangan. Farukbatain, kedua lutut. Fa'atrofu kodamain, dan kedua ujung-ujung jari-jari kaki kata Rasulullah. Ketika bicara dahi, Rasulullah menyatakan asyara bil anf. Rasulullah berikan isyarat di hidung kata Rasulullah. Selama hidung dia menempel ke lantai, maka sujud dia sah. Tapi ketika hidungnya tidak menempel ke lantai, maka ini menjadikan tidak sempurnanya sujud dia. Karena secara otomatis ketika hidung itu menempel, dahi pun menempel. Makanya Rasulullah memberikan eh, konsentrasinya hidung kata Rasulullah. Perhatikan di hidung. Kalau hidung itu menempel, maka otomatis dahi pun juga menempel. Masalah menempel semua atau tidak, yang jelas ada bagian dari dahi itu menempel. Yang jelas ada bagian dari dahi menempel ketika dia sujud. Namun berbeda perkaranya ketika dia hanya mengutamakan dahi, Hidung dia tidak utamakan karena berapa banyak orang yang sujud dia hanya menempelkan dahi namun hidung tidak dia tempelkan. Oleh karena itu Rasulullah mengkonsentrasikan pada kalimat fa'asyara anf. Rasulullah memberikan isyarat di hidung kata Rasulullah. Hidung menempel maka menjadikan sujud dia itu sudah sah. Selama sebahagian dari dahinya juga menempel namun yang paling afdal, yang paling sempurna jelas Ketika dia itu sujud dengan menempelkan hidung, menempelkan dahinya semuanya dan juga kedua telapak tangannya dan tujuh anggota badan yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Wallahu a'lam. Oh ya, sebentar ya. Kita teruskan yang ada. Ini ulun baca dulu. Ini banyak mana pertanyaan. Jadi ulun beberapa pertanyaan saja dulu yang ulun ambil. Uh, yang pertama, hukum mengangkat tangan ketika doa pada hari Jumat di saat khatib berdoa, apakah makmum juga disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan? Ini perkara khilafiyah, perkara yang diperdebatkan oleh para ulama. Apakah seorang makmum jamaah ketika khatib berdoa di khutbah yang kedua, dia juga mengangkat kedua tangan atau tidak? Wallahualam sebagian ulama menyatakan bahwasanya dia mengangkat kedua tangan. Mayoritas para ulama menyatakan dia tidak mengangkat kedua tangan. Pendapat yang menyatakan dia mengangkat kedua tangan mereka berdalil dengan dalil umumnya doa kita dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan dan ini adab dan etika ketika dia berdoa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha hayyun karim yastahil alla yadha syai'an safra Allah Subhanahu wa taala malu dan mulia untuk tidak memberikan kepada seorang hamba ketika dia berdoa dengan cara mengangkat kedua tangan. Allah malu tidak memberi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari dalil-dalil yang sangat banyak tadilah maka mengambil sebuah kesimpulan kita tetap dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Pendapat kedua menyatakan dia tidak mengangkat kedua tangan. Berdalil dengan dalil pernyataan Umar Ibn Khattab ketika ada salah seorang sahabat yang mengangkat kedua tangan ketika pada hari Jumat berdoa. Selesai khutbah, riwayat yang lain menyebutkan di saat itu Umar Ibn Khattab yang berkhutbah. Dan melihat ada sahabat yang mengangkat kedua tangan, maka muncullah pernyataan kabbahallahu hataini yadaina inda rafa wahid doa. Sungguh orang yang mengangkat kedua tangan ketika khatib sedang berdoa, ini kedua tangan yang sangat jelek, kata Umar. Disebutkan yang uh, beberapa riwayat yang lain, sahabat yang lain yang menyatakan bahwa was ini perbuatan yang sangat tidak baik. Kemudian muncul pernyataan, "Laqad raaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam." Saya telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah, kemudian beliau berdoa. Pada khutbah yang kedua, asyara bisababah. Rasulullah hanya memberikan isyarat dengan telunjuk. Dari dalil-dalil ini maka muncul pendapat kalau seorang khatib yang berdoa saja tidak disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan, maka terlebih kita yang hanya sekedar mengaminkan. Meskipun mengaminkan punya dua versi. Versi yang pertama dia bisa ucapkan dengan ucapan yang sangat pelan, versi yang kedua cukup di dalam hati, cukup di dalam hati. Jadi aminnya kita ketika khatib berdoa pada hari Jumat cukup di dalam hati atau kita mengaminkan dengan suara yang sangat-sangat pelan. Kalau khatib saja tidak disyariatkan dan tidak dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan, terlebih kita yang hanya mengaminkan doa tersebut. Maka khuruju minal khilaf, keluar dari seluruh persoalan ini, muncul pendapat dari sebahagian para ulama, diantaranya Syekh uh, Syekh Saleh Fauzan, kemudian juga Abdullah Jubrin dan beberapa pernyataan dari antaranya pernyataan Syekh Saleh Utsaimin dalam kitab beliau uh, dalam satu kitab yang beliau tulis yang dikarang oleh Syekh Saleh Utsaimin, beliau menyatakan bahwasanya ketika perkara pada hari Jumat apakah jamaah itu mengangkat kedua tangan di saat berdoa atau tidak, maka dilihat apakah khatibnya memberikan isyarat atau tidak. Kalau khatibnya memberikan isyarat seperti ini, maka kita mengangkat kedua tangan karena seakan-akan isyarat ini pengganti kedua telapak tangan yang diangkat. Tapi kalau khatibnya tidak memberikan isyarat, dia hanya berdoa, dia hanya mengucapkan doa, maka seorang jamaah atau kaum muslimin yang mendengarkan khutbah tadi tidak perlu mengangkat kedua tangan. Jadi dilihat apakah khatib memberikan isyarat atau tidak. Kalau dia memberikan isyarat yang ini pengganti mengangkat kedua tangan, maka yang mendengarkan pun mengangkat kedua tangan. Tapi ketika tidak ada isyarat, maka tidak dilazimkan dan tidak disunahkan menurut sebahagian besar para ulama untuk tidak mengangkat kedua tangan wallahu a'lam. Kemudian apakah menelan sisa makanan di mulut itu bisa membatalkan puasa pada saat kita bersahur. Oh ya. Makan azan Pak Sudirman azan muntung hibak. Ditaguk kang ada. Pikirannya mubazir aja sudah. Ini kada ditaguk mubazir. Nah, apakah perkara-perkara yang seperti ini membatalkan puasa dia? Jelas ini membatalkan puasa. Karena rongga mulut itu bagian luar, bagian luar. Jadi perkaranya adalah ketika makanan tadi masih di mulut, kemudian azan dikumandangkan, dia harus keluarkan apa yang ada di mulut. Tapi kalau dia masukkan, ini bukan masalah berhujung adanya. Masalahnya adalah ini membatalkan puasa dia. Karena seakan-akan dihukumi dia makan pada saat itu. Jadi dia harus keluarkan, dia harus buang. Di saat azan dikumandangkan ketika Allah Akbar maka dia harus keluarkan, dia harus keluarkan dan ini paling selamat sudah. Meskipun meskipun ada sebahagian yang berpendapat kalau minum itu tidak dipermasalahkan katanya. Kalau minuman tidak dipermasalahkan karena ketika minuman tadi masuk ke dalam mulut kemudian azan tadi dikumandangkan apakah itu dimasukkan atau tidak ulama memang berbeda pendapat tentang minuman dan namun khuruju minal khilaf keluar dari seluruh persoalan lil ikhtiyat untuk sebuah kehati-hatian tidak dia telan tidak dia telan tidak dia minum apa yang ada di mulutnya karena azan subuh yang dikumandangkan ini menandakan dan mengisyaratkan bahwasanya dia sudah diharamkan untuk makan dan minum pada saat dia berpuasa di hari itu wallahu a'lam Habis ini ulun lemparkan ke pian lagi. Ustaz, apakah penulisan insya Allah yang benar? Seperti apakah penulisan insya Allah yang benar? Karena saya sering menulis kalimat insya Allah seperti biasa, insya Allah seperti biasa, tidak diperpanjang insya Allah. Dan ada yang menegur saya, ternyata tulisan inilah tulisan yang berbeda maknanya. Mohon penjelasannya. Kalimat insya Allah yang kita tulis kemudian ditranslate diterjemahkan dengan bahasa kita apakah penerjemahan dengan menggunakan tulisan Latin kita itu akan merusak arti atau tidak yang jelas kata para ulama ucapannya saja yang penting yang dianggap masalah dia menerjemahkan tulisannya terlalu sulit bagi kita untuk menerjemahkan secara detail seluruh bahasa Arab dengan tulisan Latin kita coba subhanallah subhanallah itu pakai hak pecah pakai hak bagaimana tulisan hak tadi C H misalnya. Banyaknya ucapan subhanallah yang aslinya dengan huruf H, H lepas, H pecah. Tulisan yang biasa adalah hanya pakai H biasa. La ilaha illallah. H besar. H besar. Bagaimana tulisannya? Sehingga sangat sulit untuk kita menerjemahkan seluruh tulisan bahasa Arab dengan tulisan Latin kita. Dan ini bukan perkara yang besar. Tulisan insya Allah seperti biasa itu dimaklumi. Tulisan insya Allah, maka silakan yang menggunakan tulisan tadi. Tapi kalau perkaranya hanya bertahan pada insya Allah, bagaimana tulisan subhanallah, bagaimana tulisan alhamdulillah, haknya, bukan hak biasa. Bagaimana tulisan Allahu Akbar, hak besar. Bagaimana tulisan La ilaha illallah. Bagaimana tulisan Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Oh, apakah Allahnya pakai oh atau tidak? Maka ini bukan perkara-perkara yang harus kita insya Allah. Kalau tidak insya Allah, bukan sunnah. Tidak. Sulit kita menerjemahkan secara pas bahasa Arab tadi. Yang penting ucapannya, yang penting ucapannya. Jadi jangan mempersulit, jangan yang insya Allah biasa Karena tapi tahu di diartinya nih aja. Tidak seperti itu. Kita sulit untuk menerjemahkan secara pasti bagaimana tulisan bahasa Arab. Coba subhanallah kayak apa tulisan yang benar? Itu pakai ha. Alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wala quwata qaf. Bagaimana qafnya itu yang penulisan yang benar? double way-nya gimana? Terus seperti itu dan ini akan menjadikan sulitnya perkara-perkara tadi dan tidak perlu dipersulit. Hendak yang insya Allah silahkan, hendak yang insya Allah ya sudah itu yang dia tulis. Jadi tidak perlu untuk kita tentunya mohon maaf memperkarakan permasalahan-permasalahan yang sebenarnya ini bukan perkara yang sangat penting namun sekali lagi perlu kita pahami tidak salah yang insya Allah atau yang ingin insya Allah silahkan. Wallahu alam. Ya silahkan. masih ada. Bapak-bapak ada kalau nggak ada kita. Ibu-ibu ada? Bila ada teruskan yang lanjut. Ya, kita lanjutkan. Ustadz apa beda kiamulail, salat malam dan salat tahajud? Kiamulail, salat malam dan salat tahajud. kiamulail adalah ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim apapun yang dilakukan di waktu malam. Baca Quran di waktu malam itu dinamakan qiyamul menghidupkan malam. Berdoa itu namanya qiyamul dia menghidupkan malam, mendirikan malam dengan ibadah. Dia mengerjakan seluruh ketaatan di waktu malam, maka umumnya inilah yang dinamakan dengan qiyamul Jadi qiyamul tidak hanya fokus pada sholat, tidak hanya fokus pada ibadah sholat, seluruh model-model ibadah di waktu malam yang dia lakukan, maka ini dinamakan dengan umumnya qiyamul Salat malam adalah salat yang dikerjakan di waktu malam dan tidak dipersyaratkan dia harus tidur. Berbeda dengan tahajud. Tahajud adalah dipersyaratkan kalau dia ingin tahajud, dia tidur dulu kemudian dia bangun. Mana yang lebih besar pahalanya antara salat malam yang secara bebas dia lakukan atau salat tahajud? Jelas salat tahajud lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena perlu perjuangan. Bangun guring, kemudian kita salat perlu perjuangan. Berbeda dengan orang yang tidak bisa tidur, kadakawa guring. Memikirkan ini itu macam-macam. Tahajud barang dulu aku naja Tidak tahajud namanya. Ini salat malam yang dilakukan di waktu malam. Jadi tahajud adalah dia tidur, kemudian setelah dia tidur dia bangun. Dan jelas pahala yang orang melaksanakan salat tahajud itu sangat-sangat besar. Apakah salah orang yang melaksanakan salatul lail, salat malam? Tidak salah, silahkan dia salat. Berapa rakaat pun, dia diberikan kebebasan. Dia diberikan kebebasan. Tidak ada batasan salat malam itu. Meskipun umumnya yang namanya tahajud Umumnya dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 11 atau 13 rakaat umumnya. Dan inilah yang paling sering dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita bedakan sholat malam yang kita kerjakan tanpa diawali dengan tidur, maka silahkan kerjakan dua rakaat dua rakaat silahkan tidak dipermasalahkan. Tapi yang namanya tahajud maka umumnya yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengerjakannya dengan 11 rakaat atau 13 rakaat dalam beberapa periwayatan yang lain. Dan wallahualam, saya katakan keterbatasan ilmu saya eh, sampai hari ini ulun belum mendapatkan Rasulullah melaksanakan sholat malam dengan terus dikerjakan dua rakaat dua rakaat dua rakaat karena biasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau melaksanakan sholat isya beliau beristirahat Beliau beristirahat, kemudian baru beliau bangun di sepertiga akhir malam. Biasanya itulah yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak mengapa orang itu melaksanakan sholat tulen, sholat malam, habis sholat isya misalnya, dia pulang ke rumah, kemudian dia kerjakan dua rakaat, dua rakaat dia kerjakan terus, maka silahkan. Ini yang dinamakan dengan sholat yang dikerjakan di waktu malam. Adapun sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan di waktu malam setelah orang itu bangun dari tidurnya dan tentunya keutamaan orang-orang yang melaksanakan salat tahajud adalah perkara yang sangat sering disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan diantaranya salah satu keadaan orang itu bisa dimasukkan dalam surga Allah adalah dia melaksanakan salat tahajud. Sebagaimana hadis Nabi, ayuhan nas afshus salam wasallu bil lail uh, eh, ayuhan nas afshus salam wasallu bil lail wan nas wan nasun jannata bis salam. Wahai, wahai sekalian manusia kata Rasulullah, tebarkanlah sebarkanlah salam dan sambunglah tali silaturahim. Berikanlah makan juga kepada orang-orang miskin, orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Dan salatlah kalian ketika manusia sedang terlelap. Dan ini diantara keadaan yang menjadikan mudahnya dia masuk ke dalam surga Allah. Wallahu a'lam. Ada urunan juga kita lanjutkan Kak. Ini banyak yang menunggu karena nih pertanyaannya Kak. Uh, Ustadz, apa hukumnya orang yang menggunakan emas putih? Mohon penjelasannya. Emas putih, Emas putih, kalau bahan dasarnya adalah sebagaimana emas yang biasa kita dapatkan, maka hukumnya tetap haram bagi seorang laki-laki. Kita bicara hukum yang laki-laki. Perempuan dihalalkan. Uhailatul nisa wa hurimatul Yang namanya emas itu dihalalkan untuk perempuan dan diharamkan untuk laki-laki. Jadi kalau bahan dasarnya emas yang dikatakan emas putih tadi adalah memang aslinya emas kemudian dilapisi dengan warna putih, maka hukumnya tetap emas yang diharamkan hanya perubahan nama yang asalnya memang perkara-perkara yang sudah dilarang untuk kaum laki-laki. Tapi kalau ternyata itu hanya sekedar platinum biasa dalam artian bukan tidak ada kadar-kadar emasnya, tidak ada kadar emasnya yang diharamkan bagi seorang laki-laki kemudian disematkan nama dengan nama emas putih, maka ini hanya nama namun hukumnya berbeda dengan emas yang diharamkan. Jadi menentukan status hukum adalah zatnya, bukan namanya dulu. Zatnya. Apakah zatnya itu zat yang diharamkan atau tidak? Sama seperti khamar. Di dalam Al-Quran tidak ada yang namanya bir. Tidak ada yang namanya narkoba. Tidak ada yang namanya sabu. Tidak ada perkara-perkara yang obat-obatan yang ketika orang mengkonsumsi dia teler dan yang lainnya tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Namun perkara-perkara yang memabukkan, perkara-perkara yang merusak diri dia maka status hukumnya itu sama. Status hukumnya itu pun juga sama. Sehingga kembali kepada pertanyaan tadi bahwasanya ini perkara yang tetap diharamkan kalau bagi laki-laki, kalau di dalamnya itu memang emas yang diharamkan. Tapi kalau itu bukan emas yang diharamkan, hanya sekedar penamaannya saja, maka ini perkara yang tidak dipermasalahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.